Kalau istrimu solehah, tentu dia akan undang anak yatim. Tapi kalau tidak, dia akan bersolek. Maka bersyukurlah bapak-bapak. Hari ini kau bawa istri-istrimu pengajian. Mudah-mudahan setelah kau mati meninggal dunia, mereka akan sedekahkan itu untuk Palu dan Donggala. Hmm. yang mengaminkan kan? Jangan heran kalau ibu-ibu itu menangis ketika suaminya meninggal. Papa, papa kenapa? Kenapa begitu coba? Ibu nangisnya kok kuat, warisannya dikit. Tapi ada juga yang gak nangis. Setetes pun air matanya tidak keluar, tegar. Ibu gak nangis, tidak Pak Ustaz. Kenapa? Memang sudah lama aku tunggu. Ustadz ini nggak enak terus ceritanya. Jangan kau sangka suami-suami ini datang pengajian karena mereka Berapa banyak suami yang brengsek, suami yang pemabuk, suami yang pecandu narkoba, suami yang jahat, suami yang nakal, suami Fir'aun. Mereka tobat karena istri yang soleh. Begitu cara menaikkan orang yang sudah tahu. Dunia mata, dunia kenikmatan. Wa khairu iha Sebaik-baik kenikmatan adalah almaratus soleha. Istri yang soleha. Foto lah pak. Udah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suami gaya metal, pakai jaket kulit, pakai topi, pakai celana jeans, baju hantu. Tapi suka pengajian. Gimana ceritanya Bapak suka pengajian? Gimana asal muasalnya? Istri saya minta jemput ke masjid, Pak Ustaz. Papa, jemput mama ke masjid ya. Enggak mau, Bapak mau nonton. Nanti kalau mama dilarikan supir taksi, ayolah ah, saya jemput. Akhirnya suami menjemput di pintu masjid. Dia sudah mau marah, mau masuk ke masjid. Kenapa ngajinya lama betul? Begitu dia dengar pengajian, tersentuh hatinya maka dia pun datang ke masjid pengajian menjadi suami yang baik-baik. Suami yang baik, kenapa? Karena ada istri soleha. Mudah-mudahan ini istri soleha, soleha. Yang lajang-lajang yang belum menikah, mudah-mudahan kami doakan kalian mendapatkan istri yang soleha, soleha. Yang bilang amin, yang belum nikah. Ini yang udah nikah, amin. Manfaat sodakoh yang pertama Mendapatkan naungan di padang mahsyar Yang sakit Sakit Sakit Apa pesan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dau mardakum bis sodakoh Kalau ada di antara kalian yang sakit Obati dengan so Sodakoh Seorang perempuan Kena penyakit kista sebesar uang logam. Dicek ada kista. Ibu, ini di dalam ada kista. Mau dibuang. Nanti kalau dibuang, ibu nggak bisa lagi mengandung. Jadi saya nggak bisa punya anak. Tidak. Si ibu menangis. Kenapa? Karena rahimnya akan dibuang nggak bisa punya anak. <laughs> Ibu menangis, suaminya senyum. kumpul anak yatim, dia sedekah. Dia pergi panti jompo, dia sedekah. Dia pergi tempat orang susah, dia sedekah. Dia amalkan hadis Nabi, "Da'u mardakum bisadaqah." Obati orang yang sakit dengan sedekah. Sedekah, sedekah, sedekah, sedekah, sedekah, sedekah. Cek lagi ke rumah sakit. Ketika dicek ternyata kistanya mengkerut, mengecil, mengecil, mengecil, hilang. Dokter malah nanya, ibu makan apa? makan nasi. Ada pakai obat-obat macam-macam? Enggak. Lalu kenapa bisa hilang? Saya mengamalkan hadis Nabi, "Da'u mardakum bis sadaqah." Barokah dari so sedekah. Jadi gimana, Dok? Saya operasi? Enggak perlu operasi karena sudah sehat. Jadi rahim saya selamat, masih bisa punya anak. Lanjutkan. Sekarang si ibu tersenyum, suaminya nangis. <laughs> Ibu-ibu yang ada sakit-sakit, sodako. Saya udah bolak-balik sodako, kok nggak sehat ya Pak Ustaz? Sodakonya berapa? 5 ribu. Gimana mau sehat 5 ribu? Orang sekarang buka mulut aja 2 juta. Sakit apa? Sakit tenggorokan. Buka bu, ah 2 juta. THT, telinga hidung tenggorokan. Telinga sebelah kanan 2 juta. Sebelah kiri 2 juta. Kanan, kiri, tengah 6 juta. Lubang hidung 2. 4 juta. Ya mau ngasih 500 ribu mau sehat. Maka jangan berhitung-hitung dengan Allah. Kalau Allah mau, dia berhitung-hitung juga dengan kita. Kasih setengah, kasih setengah, kasih setengah. Allah kasih nafasmu setengah, baru kau tahu. Tahu arti nafas setengah? Asma, bengek. Mati kontan. Mudah-mudahan yang hadir ini yang bersodakoh-sodakoh tadi, kalau ada penyakitnya, angkat ya Allah. Wala maridhan illa syafaita. Yang sakit-sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang mencukupkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang menunaikan janji. Isfi mardana syifaan ajilan. Sembuhkan saudara kami yang sedang sakit dengan kesembuhan. La yughadiru saqalan Sehat untuk selamanya. Amin. Ya Rabbal Alamin.